Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan besarnya kepada kita ketika Allah Jalla wa ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengenal al-haq Ketika Allah Jalla wa'ala membimbing kita agar dekat dengan salihin al-akhyar yang bisa membantu kita untuk terus meniti jalan salafun salihin Yang mana kenikmatan ini ikhwati fillah yara'akumullah adalah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Karena sangat mudah bagi Allah Jalla Jalaluh untuk membolak-balikkan hati seorang hamba. Karena hati kita ini berada di antara dua jemari Allah Jalla Jalaluh. Yuqallibuha kaifa Yang Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikannya sekehendak Allahu Jalla Jalaluh. Maka ketika kita tidak mensyukuri kenikmatan ini, kenikmatan ma'rifatul haq, kenikmatan ma'rifatul hidayah ketika kita mengetahui al-haq, mengenal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Kita terbimbing untuk membedakan mana sunnah, mana bid'ah, kita pun bisa mempelajari apa yang ada dalam tauhid yang itu sangat jauh berbeda dengan kesyirikan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak menikmati atau tidak mensyukuri kenikmatan tersebut, kita khawatir kenikmatan-kenikmatan agung ini akan Allah Jalla wa ala rubah menjadi niqamah yang bermakna azab yang bermakna siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, fitnah. Dahulunya mungkin kita dekat dengan salihin al akhir tadi, tapi karena kita terlalu lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa sebagai perjalanan hidup kita, mengenal sunnah, mengenal dakwatus salafiyah, mengenal al-haq. Maka jangan disalahkan Allah ketika Allah Jalla wa ala mencabut nikmat tersebut dan mendekatkan kita kepada orang-orang talihin wal billah. Orang-orang fusak. Mungkin lebih parah dari itu mubtadi'ah wal hizbiyah. Didekatkan oleh Allah Jalla wa ala di sekitar kita Maka cara besar untuk kita menjaga kenikmatan tersebut adalah dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhakumullah. Pada pertemuan malam hari ini باذنillah taala kita akan membahas satu tema yang terkait dengan mengapa al-haq, mengapa kebenaran bisa diacuhkan oleh seorang hamba. Dia sudah disodorkan kebenaran. Dia sudah diperlihatkan al-haq di hadapan kedua matanya. Akan tetapi dia tidak bisa menerima itu bahkan mungkin lebih parah dari itu dia menginjak-injak al-haq dia berlari dari kebenaran tersebut sejauh-jauhnya karena sebab hawa nafsu yang dia miliki sehingga kebenaran tersebut yang sudah mendekati dirinya akhirnya pun perlahan menjauh sampai dia menjadi hamba Allahu Jalla wa Ala yang disebutkan di dalam firman-Nya falamma zaghu azaghallahu qulubahum ketika mereka telah berpaling maka sekalian Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan mereka hati-hati mereka akan dijauhkan dari al-haq tidak nyaman dengan salihin al-akhyar tidak nyaman dengan kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa Ala tidak nyaman dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, bahkan mungkin sampai kepada tingkatan wal dia murtad keluar dari Islam. Ikhwati Pada hakikatnya untuk menjawab mengapa kebenaran bisa diacuhkan dari diri seorang hamba maka jawabannya penyebab dari itu semua ada beberapa faktor. Ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama adalah at-taqlid lil aba wal ajdad. Ketika orang tersebut terlalu memiliki sikap taklid, fanatik kepada ajaran nenek moyangnya, pada ajaran kakek buyutnya yang sudah menjadi tradisi keluarga tersebut dari generasi demi generasi. Dan dia sudah berada pada zona nyaman tadi. Sehingga keluar dari zona nyaman tersebut merupakan pengorbanan besar yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah ikhwati fillah yarhakumullah. Ketika kita melihat satu keluarga, ketika kita melihat satu komunitas yang memang turun-menurun kesyirikan berada di dalam lingkungan tadi, Kemudian dakwatus salafiyah masuk, dakwatus sunnah masuk. Tidak akan semudah yang kita bayangkan bak membalikkan telapak tangan. Karena di sana akan terjadi sirah. Akan terjadi pertempuran antara kebenaran dengan kebatilan. Antara sunnah dengan bid'ah. Antara tauhid dengan syirik. Karena jalan yang telah diambil oleh komunitas tersebut sudah salah sejak awalnya sejak nenek moyang mereka, kakek buyut mereka. Sehingga merubah satu hal yang sudah menjadi adat kebiasaan adalah hal yang sangat sulit dan ini yang telah dirasakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau harus merubah adat kebiasaan kaum jahiliyah yang sehari-harinya mereka melakukan tawaf di Ka'bah al musharrafah dengan didampingi patung-patung sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, musyrikin. Orang-orang yang sangat mudah menjadikan sesuatu sebagai sekutu-sekutu Allah Jalla ala, Tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang kita fahami bersama bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sempat berdakwah secara sirriyah dari satu pintu ke pintu yang lainnya dari satu keluarga ke keluarga yang lainnya belum berani ketika itu An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung terang-terangan merubah adat kebiasaan kaum jahiliyah oleh karenanya An Nabi Alaihi Salatu Wasallam lah yang telah menyebutkan di dalam sabdanya yang sahih bada al islamu ghariban fasayaud ghariban kama bada kondisi Islam ketika dimulai Allah Jalla wa ala memerintahkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kaum musyrikin ketika itu padahal mengenal sosok Muhammad ini alaihi salatu wassalam adalah sosok yang amin seorang yang amanah, sadik, seorang yang jujur, ma'adzalik bersamaan dengan itu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa serta merta diterima oleh komunitas al-musyrikin. Ikhwati fillah yarhakumullah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan badal Islamu ghariban Islam ini dimulai dalam keadaan gharib, terasing, tidak dikenal, bahkan mungkin diremehkan. Lebih dari itu, billah, Didatangkan tuduhan demi tuduhan dusta kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahir, majnun, seorang tukang sihir, seorang yang gila. Tapi itulah duri dalam dakwah yang harus kita lewati. Kebenaran yang memang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Kebenaran yang ada di sisi nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bukan satu kebenaran yang beralaskan karpet merah. Bukan satu kebenaran yang berada di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. Di sana terdapat banyak mawane, penghalang-penghalang, duri-duri dalam dakwah tadi, kebenaran tadi, al-haq itu. Yang seorang muslim ketika ingin meniti jalur al-haq dituntut untuk melukai kakinya, dituntut untuk menyiksa dirinya, dituntut untuk mengorbankan jiwa raganya, bahkan mungkin hartanya demi jalan kebenaran tersebut. Sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum. Siapa yang tidak berkorban dalam al-haq? An Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sampai jubah putih beliau berubah menjadi merah karena darah yang bercucuran. Pengorbanan apa yang lebih besar dari ini? Khotifillah ya Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum ada yang sampai wal billah dikubur hidup-hidup. Dipatahkan wal billah dua kakinya. Bilal ibn Rabah dijadikan sebagai orang yang disiksa di bawah teriknya matahari dan dan kisah yang lain yang terlalu banyak untuk kita sebutkan. Karena mereka ketika melihat kebenaran, ketika mendapati al-haq, mereka langsung menyatakan sam'an wa ta'atan amanna bika ya Rasulullah. Ketika kebenaran dihadapkan ke hadapan mereka, mereka tanpa berpikir panjang kami mendengar langsung mengucapkan kami taat, kami beriman kepada wahai Rasulullah tentunya dengan segala macam resiko yang harus mereka tanggung. Maka khotifillahi sebab yang pertama ini bisa secara lingkup kecil kita lihat pada keluarga-keluarga kita. Bagaimana mungkin keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita menjadi seorang yang sudah berlarut-larut, bertahun-tahun bernaung di dalam kesesatan. Berada di dalam kenyamanan dalam tanda kutip dari amalan-amalan bid'iyah yang sudah menjadi adat kebiasaan. Sehingga itulah menjadi sebab besar ketika disodorkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mereka acuhkan. Ketika datang penjelasan dari Allahu Jalla wa ala, firman-firmannya Subhanahu wa taala akan mereka lemparkan begitu saja. Maka komunitas yang baik keluarga yang baik, keadaan sekitar yang kondusif adalah satu sebab kita benar-benar bisa menerima kebenaran dengan lapang dada insyaallah taala. kemudian sebab yang kedua yang bisa menjadikan kebenaran itu, al-haq itu diacuhkan oleh mereka adalah limtina' ba'din nas lil ghuluwi fil ashkhas. Ketika seseorang memiliki sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan seseorang. Hati-hati. Kita mungkin boleh terkesima dengan sosok Syekh Fulan kita boleh terkesima dengan sosok Syekh Allan. Kita boleh terkesima dengan Imam Fulan. Imam Allan. Boleh, silahkan. Tidak ada yang melarang hal tersebut. Kita lebih senang mendengarkan muhadarah, ceramah-ceramah dari Asyikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah Syekh Syuyukhina dibandingkan mungkin dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Enggak ada masalah, silahkan. Tapi yang perlu dihindari adalah sifatul gulu, terlalu berlebih-lebihan. Ketika kita lebih condong untuk mendengarkan, mendapatkan arahan-arahan dari Ustadz Fulan, Ustadz Allat, wajar, manusiawi fitrah dari kalangan fitrah-fitrah manusia. Tapi yang menjadi iskal, yang menjadi inti permasalahan adalah ketika kita mendapati Syekh Fulan tersebut, Imam Fulan tersebut, Ustadz Fulan tersebut melakukan sebuah kesalahan, lantas kita tidak mau menerima. Tidak mungkin beliau melakukan kesalahan. Tidak mungkin Syekh Fulan melakukan kesalahan. Tidak mungkin Imam Fulan melakukan kesalahan. Kemana kita dengan dakwah salafiyah? Kemana kita dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh para guru kita? Para asatidah kita, para masyayikh kita, para a'immah yang karya-karya mereka bisa kita nikmati kapanpun kita mau. Al-Imam Malik alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Syafi'i alaihi rahmatullah. Al-Imam Abu Hanifah. A'immah qatibatan. Fil fikhi wa fil aqidah. Mereka semua memiliki ucapan yang sama. Apabila ada ucapan-ucapanku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Bitrohu. Buang ucapan tersebut. Lemparkan ucapan tersebut. Jauhi ucapan tersebut. Karena memang yang menjadi barometer ikhwati fillah yara'akumullah adalah Al-Qur'an sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Ini yang menjadi barometer. Yang menjadi tolak ukur. Dan di antara akidah min aqaidi ahli sunnah. Di antara aslun min usuli ahli sunnah adalah ihtiramul ulama. Bahkan sebahagian dari kalangan a'immah menyebutkan ihtiramul ilmi wal ulama. Bagaimana seorang ahlus sunnah itu harus menghormati ilmu dan dia pun harus menghormati ulama. Maka ternyata ketika kita mendapati ada beberapa dari kalangan imam dari kalangan masyayikh yang ternyata mencela para ulama, mencela mencela para imam. Apakah harus kita ikuti? Kalau kita memiliki sikap yang insaf, sikap yang adil, itu semua tidak akan terjadi. Oh dia telah salah. Kenapa dia sampai berani mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Kenapa dia sampai mencela Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Kenapa sampai mencela Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Bahkan dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin dan dan yang seterusnya dari celaan-celaan mereka mubtadi'ah. Demikian pula ketika kita masuk kepada lingkup yang lebih kecil lagi, dari kalangan masyayikh yang dulunya dikenal sebagai masyayikh ahli sunnah. Bahkan kita terkesima dengan kecerdasan-kecerdasan mereka. Di sana ada nama Yahya Al-Hajuri, di sana ada nama Muhammad ibn Abdullah Al-Imam. Ini pada zamannya imam besar, masyayikh ahli sunnah yang menyuarakan al-haq menyuarakan Al-Quran wa sunnah. Tapi ternyata ternukil dari mereka-mereka tersebut celaan kepada para ulama, celaan kepada para masyayikh. Maka ketika kita tidak memiliki sikap gulu, mudah untuk kita meninggalkan mereka. Mudah untuk kebenaran itu kita terima. Tapi seandainya billah kita memiliki sifat yang kedua ini al-ghuluwu fil ashkhas terlalu berlebihan dalam terkesimanya kita kepada satu sosok tertentu maka itu sangat sulit ikhwati fillah yarhakumullah seakan-akan kebenaran yang dinasihatkan kepada kita itu akan menjadi bumerang bagi orang yang menasehati enggak kamu salah kamu terlalu lancang kepada Syekh fulan kamu terlalu lancang kepada Imam Fulan. Padahal yang kita sampaikan al-haq. Padahal yang kita sampaikan adalah kebenaran. Maka hati-hati dari sifat al-ghulu. Oleh karenanya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah benar-benar menyatakan halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian pula dalam hadisnya yang lain. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sifat ghulu. Dilihat dari sisi manapun ikhwati fillah yaraakumullah, al-ghulu berlebihan, baik dari sisi duniawi Terlebih dari sisi ukhrawi, tidak akan ada unsur kebaikan sedikit pun padanya. Kalau sudah berlebih-lebihan, bisa masuk kepada at-tabdzir. Kalau sudah masuk kepada at-tabdzir, ikhwana syayatin. Akan terus menjurus kepada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari sifatul ghulu. Kita boleh menerima apapun yang diucapkan oleh seseorang ketika ucapan tersebut berada di atas jalur al-haq sejalan dengan Al-Quran sejalan dengan sunnah sejalan dengan pemahaman salaf kaidah min kawaidi ahli sunnah tidak ada yang diingkari asal min usuli ahli sunnah tidak ada yang diselisihi silahkan, nggak ada masalah Apapun yang dia ucapkan. Naam, apapun yang dia ucapkan. Karena kalau sudah sumbernya Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafil ummah, semuanya kebenaran. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imamu Malik alaihi rahmatullah. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Siapapun itu. Akan diterima selama yang dia jadikan sebagai barometer adalah tiga hal tadi. Al-Quran, Sunnah, Fahmus Salaf. Apapun yang diucapkan, naam kita terima. Tapi ketika keluar dari jalur tersebut, setinggi apapun ilmu yang dia miliki, secerdas apapun hafalan, pemahaman, maka dia tidak berhak untuk diikuti. Sebanyak apapun kutubus sunnah yang dia hafalkan dari ahadis sahihah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapannya ketika tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Fahmi Salaf, asal min usuli ahli sunnah, qaidah min qaid ahli sunnah menyelisih, maka ucapannya yurad akan ditolak. Ucapannya siapa yang harusnya diterima secara utuh tanpa ditolak sedikit pun? illa sahib hadzal qabr kata Imam Malik alaihi rahmatullah penghuni kuburan ini maksudnya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena posisi Al-Imam Malik yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah beliau imam di kota Al-Madinah dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Al-Madinah sehingga beliau sampaikan kecuali penghuni kubur ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semua ucapannya. Mau beliau mengucapkan dalam keadaan marah. Mau beliau mengucapkan dalam keadaan ridha. Mau beliau mengucapkan dalam keadaan lirih. Mau beliau mengucapkan dalam keadaan terang-terangan. Semuanya diterima. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat emosi, sempat marah ketika ada syubhat syaitaniyah di tengah-tengah sebahagian sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah kami harus menulis semua ucapan wahai Rasulullah dalam kondisi engkau berbicara ketika marah? Maka An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali al-haq, kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau marah, naam. Apapun yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain beliau, walaupun manusia terbaik setelah beliau alaihi salatu wasallam, di sana ada nama Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada nama Umar bin Khattab. Di sana ada nama Utsman bin Affan. Di sana ada nama Ali bin Abi Thalib, empat manusia terbaik ucapannya pun berhak untuk ditolak, bisa untuk ditolak. Di sana ada terjemahan Al-Qur'an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma. Bukan tidak bisa ditolak, sangat bisa untuk ditolak. Apalagi hanya sekelas orang-orang yang berada di zaman setelah mereka. Dari kalangan tabi'in, atbaat tabi'in, a'immatus salaf, terlebih lagi orang-orang yang tidak berada di zaman tiga generasi emas, asr kurun, al-mufaddalah. Terlebih lagi orang-orang yang berada di zaman kita sekarang. Yang sudah terlalu banyak arwaibidah tersebar di mana-mana. Terlalu banyak al-juhala menguasai medan-medan dakwah. Pada podium-podium mereka pada mimbar-mimbar mereka sangat berhak, sangat bisa untuk ditolak ucapan-ucapan tersebut ketika tidak sejalan dengan tiga hal yang kita sebutkan tadi. Ikhwati terkait dengan hal ini ucapan al-Imam Syekh al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah bisa kita ambil faedahnya. Beliau menyatakan ammas siddiqun wasyuhada wassalihun falaisu bima'sumin. Adapun dari kalangan orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Dari kalangan para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam medan-medan perang, medan-medan jihad ketika melawan orang-orang kafir Demikian pula orang-orang salih, as-salihun. Yang kita bahasakan tadi dengan salihun al akhiyar Golongan-golongan ini kata Syekh al Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, falaisu bimaksumin. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum dari kesalahan. Maka ini kaitannya jelas ikhwati fillahi ra'akumullah. Karena yang maksum hanya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus menurunkan sedikit target kita. Tidak ada yang boleh kita dengarkan, tidak ada yang boleh kita terima kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada di sana seseorang yang mengaku sebagai pengikut dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata ucapannya tidak sejalan dengan bimbingan beliau Alaihi Wassalam, kita harus dan wajib untuk menolaknya. Karena yang kita jadikan barometer bukan orang tersebut, tapi al-haknya. Selama orang tersebut berada di atas al-hak, na'am ala ra'si wal 'ain. Kita akan bersama-sama. Tapi ternyata ketika tidak sejalan dengan apa yang dibimbingkan oleh Al-Qur'an, oleh sunnah, oleh fahmus salaf, bahkan wal billah menyelisihi qawaid ahli sunnah. Menyelisihi usul ahli sunnah. Maka wal'afu minkum. Dalam dakwah salafiyah tidak mengenal yang namanya al ghulu fil ashkhas. Perlu kita ketahui ikhwati fillah ya As-siddiqun, as-syuhada, as adalah golongan orang-orang terbaik yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah. Akan tapi ma'adzalik bersamaan dengan itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah menyadarkan kita setinggi apapun derajat seseorang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisu bima'sumin. mereka bukanlah orang-orang yang maksum Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah wa amma majtahadu fihi fataratan yusibun wa taratan yakhtaun. Ketika mereka itu berijtihad mengambil sebuah hukum, menjawab sebuah pertanyaan, terkadang mereka benar, terkadang pun mereka salah. Dan inilah pelajaran besar yang disampaikan sering sekali oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Yang namanya Imam Ahmad. Yang namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang namanya Imam Ibn qayyim dan Aimatus Salaf qatibatan. Selalu beliau mengajarkan kepada kita sangat-sangat bisa terjatuh di dalam kesalahan. Inilah akidah ahli sunnah. Inilah dakwah salafiyah. Sehingga yang menjadi barometer, yang menjadi tolak ukur adalah di mana posisi al-haq ahlus sunnah sering kali Anak ulangi di majelis-majelis yang ada tidak mengenal yang namanya at-takdis. Mengkultuskan seseorang. Yang namanya at-takdis ini sangat erat kaitannya dengan al-ghulu fil ashkhas, terlalu berlebih-lebihan dalam bersikap kepada seseorang. Maka ketika hal tersebut ada maka ini menjadi penyebab besar. Wal'iyadzubillah. Al-haq itu, kebenaran itu akan dia kesampingkan dari kehidupannya. Maka kita disadarkan ini. Oleh Syekh al Islam Ibn Taymiyyah. Siapapun selain Nabi saw. golongan terbaik pun dari kalangan siddiqun, syuhada, salihun, mereka terkadang benar, mereka terkadang salah. Jangan kita anggap Imam Ahmad itu pasti benar semua. Lah, laisa bimaksumin. Jangan terlalu gulu. Apapun pendapat Imam Ahmad dalam bidang fikih akan saya ambil. Jangan terlalu gulu. Seperti alis bagian yang menisbahkan diri mereka kepada madhab Imam Syafi'i. Kami pengikut Imam Syafi'i. Apapun ucapan Imam Syafi'i akan kami ikuti. Ternyata kenyataannya terbalik. Tidak sesuai dengan apa yang mereka gaungkan. Sekian banyak permasalahan yang diambil, dirojehkan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ternyata mereka buang. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dilanjutkan oleh al Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, "Fa idza ijtahadu wa asabu falahum ajran. Wa idza ijtahadu wa akhta'u falahum ajrun wahid ala ijtihadihim wa khata'uhum maghfurun lahum." Ketika para ulama ini para siddiqun, para syuhada, para salihun. Dan orang-orang selain mereka dari kalangan a'immah. Ketika mereka berijtihad dan ternyata ijtihadnya tersebut benar, mereka akan mendapatkan dua pahala. Ketika mereka berijtihad, ternyata ijtihad mereka salah, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Pahala ketika mereka berusaha untuk berijtihad. Mereka meluangkan waktu untuk bahtul masail, itu bukan satu dua jam ikhwatifillah yarakumullah seperti yang kita singgung pada pertemuan Ba'adal asr tadi bagaimana seorang imam bersama dengan a'immah yang lainnya melakukan bahtul masail fi masail al-fiqih. dari Ba'adal isya sampai azanul fajr berkumandang. Ijtihad mereka ini yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka salah. Naam, walaupun mereka salah. Dan kesalahan mereka tersebut kata Syekh al Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, kesalahannya para ulama. Atau lebih khusus lagi kesalahannya as-siddiqun, asyuhada as-salihun tadi. Maghfurun lahum. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhakumullah. Maka di sini kita harus mengambil manfaat, harus mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Kita boleh meyakini dalam sanubari kita bahwa imah, bahwa masyayikh, bahwa asatidah adalah orang-orang yang tidak maksum. Naam. Bahkan bukan hanya sekedar boleh, wajib. Karena yang maksum hanyalah sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada sebuah kesalahan dari kalangan para imah, sebuah kesalahan dari para masyaikh, kita harus benar-benar memiliki sifat rifq kualin. Harus benar-benar kita timbang, harus benar-benar kita minta arahan dari mereka orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Kalau di zaman sekarang para ulama mobil khusus kibaruhum Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Di sana ada Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Di sana ada Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Di sana ada Syekh Salih Al-Fauzan, di sana ada Syekh Salih Al-Luhaidan. Di sana ada Mufti Al-Am. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Hafizahumullahu jami'an. Kembalikan kepada wasiat-wasiat mereka. Petuah-petuah mereka. Apa yang terkait dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Maka yang perlu kita ketahui. Ketika kita mendapati kesalahan-kesalahan yang ada di kalangan a'immah, di kalangan para masyayikh, atau mungkin di kalangan asatidah, para guru kita, hindari sifat yang terkait dengan al-ghulu. Karena ketika kita sudah bersikap dengan berlebih-lebihan, maka akan sulit hati ini menerima, oh iya ternyata salah. Oh iya ternyata benar. Kita akan bingung dalam bersikap. Jadi apapun keputusannya, benarkah, salahkah? Intinya kita harus berlepas diri dari al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi seseorang. Itu yang bisa menjadi penyebab kita terus berada di atas kebenaran. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah. Sebab yang ketiga yang bisa menjadi penyebab kebenaran itu diacuhkan oleh seorang hamba adalah al-adat wat taqalid allati nasha'a 'alaiha nas Ketika seseorang memiliki adat kebiasaan, ketika seseorang sudah memiliki sikap fanatik kepada pihak-pihak tertentu, sehingga fanatik tersebut taklid tadi akan berubah menjadi taklid yang mazmum, fanatik yang tercela. Karena pada hakikatnya, ikhwati fillah yura'akumullah, taklid itu terbagi menjadi dua. Ada yang mamduh, ada yang mazmum, ada yang terpuji, fanatik terpuji, ada. Seperti kita fanatik kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima kecuali dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terpuji. Tapi di sana terdapat pula jenis yang kedua dari taklid, fanatik yang mazmum, yang tercela, yang dikenal di sebahagian kalangan para a'immah dengan nama taklidul a'ma, fanatik buta. Apapun yang dilakukan oleh Imam Fulan pasti berada di atas al-haq. Walaupun saya melihatnya sebagai kemaksiatan atau wal billah walaupun saya melihatnya sebagai satu keharaman. Ini fanatik buta. Ketika melihat ada seorang gurunya bermain judi misalkan wal'iyadzubillah melakukan keharaman demi keharaman maka dia akan menyalahkan dirinya oh tidak saya salah lihat yang dilakukan guru saya pasti benar ini fanatik buta namanya apapun yang dilakukan pasti benar apapun yang disampaikan pasti benar lah ini bisa menjadi penyebab diacuhkannya kebenaran ketika dihadapkan kepada dirinya karena fanatik yang terpuji adalah fanatik kepada yang tadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula fanatik seorang yang jahil kepada seorang yang alim. Sebatas ilmu yang dia ketahui. Kalau itu masih terpuji seperti kalangan para talabatul ilm al-mubtadiin, pemula dalam menuntut ilmu syar'i, maka dia bertaklid, mengikuti tata cara sholat gurunya, tata cara sholat syekhnya, tata cara berwudu ustadznya, dan yang seterusnya. Itu nggak ada masalah. Tapi tetap di bawah bimbingan Al-Quran, Sunnah, Fahmus Salaf. Yang menjadi poin pentingnya ketika fanatik buta itu bisa menutup mul'iyadzubillah pandangan seseorang dari kebenaran. Dan inilah yang telah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau Abu Talib fanatik terhadap keyakinan dia sebelumnya. Gak mau kembali kepada apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran disodorkan kehadapan Abu Talib. Ya Ammi, wahai pamanku, Kurang lembut apalagi An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qul la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Wahajulaka biha indallah kalimat Satu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa pamanku telah berucap kalimat tauhid ya Allah. Keluarkanlah dia dari nerakamu. Tapi karena sebab fanatik buta al-haq tersebut diacuhkan oleh Abu Talib. Maka jangan sampai ikhwati fillah ya kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat taklid tadi, fanatik buta yang kedua, yang tercela. Sehingga ketika disodorkan kebenaran kepada kita, demikian hakikatnya. La, pokoknya seperti ini, pokoknya seperti itu. Hati-hati. Kemudian ikhwati fillah ya sebab yang keempat yang bisa menjadi penghalang seseorang dari kebenaran adalah al-hasad. Sifatul hasad. Dia memiliki sifat iri, dengki kepada si fulan yang menyampaikan kebenaran tersebut. Siapa kamu? Baru ngaji dua bulan yang lalu. Kok nasihati saya untuk minum duduk? Siapa kamu? Baru ngaji kemarin. Kok nasihati saya untuk memanjangkan janggut? Hasad. Dia iri kepada orang lain. Kaitannya ini sangat erat dengan al-kibr, dia remehkan orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang baru di dalam dakwah ini. Maka hati-hati dari sikap hasad ini. Ketika seseorang memiliki sikap hasad, dia akan mudah untuk menolak kebenaran itu. Datang kebenaran kepadanya dari seorang yang dia iri. Maka akhirnya dia remehkan terjatuh kepada sebab yang berikutnya yaitu al-kibr. Maka terkait dengan dua hal ini biidznillah taala sedikit kita singgung lebih dalam setelah adzanul isya berkumandang, kali tafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yarhakumullah. Di antara sebab seseorang mengacuhkan al-haq tidak memperdulikan al-haq adalah al-hasad yang mana ini kaitannya sangat erat dengan al-kibar. Yaitu ketika dia melakukan ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan inilah yang menjadi sebab terbesar kaum musyrikin menolak kebenaran yang datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hasad kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Jalla wa ala di dalam firman yang mulia wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Orang-orang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan al-Yahud, dari kalangan An-Nasara. Demikian pula al-musyrikun. Pada hakikatnya mereka telah mengetahui kebenaran yang dibawa oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan mereka, paman beliau Abu Thalib tahu. Yang dibawa oleh keponakannya ini adalah al-haq. Adalah kebenaran. Oleh karenanya Abu Thalib semasa hidupnya mati-matian membela An-Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa ahlul kitab? Kenapa al-musyrikun? Mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima kebenaran tersebut. Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad. Kenapa harus dari bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Jalla Ala? Kenapa tidak dari kalangan Bani Israel? Kenapa harus dari bangsa Quraisy dan dan yang seterusnya? Dilecehkan Nabi, direndahkan Nabi. Oleh karenanya kaitannya erat dengan al-kibr tadi. Maka kita harus berhati-hati dari sifat hasad. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Yang mana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam As-Sunan telah menyebutkan dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha benar-benar tersebar di tengah-tengah kalian. Penyakit umat-umat terdahulu. Yaitu hasad iri. Melihat kebaikan orang lain, melihat kebenaran yang ada pada orang lain, iri. Bahkan sampai menghayal, berandai-andai. Seandainya si fulan tersesat, saya akan lebih senang. Seandainya si Alan tidak sholat lima waktu, saya akan lebih senang. Iri, hasad, dengki, wal Dan yang kedua kata Nabi Ali Alaihi wasallam al-baghdha perselisihan di tengah-tengah kalian, permusuhan di tengah-tengah kalian. Ini penyakit umat terdahulu yang subhanallah tersebar di tengah-tengah kita sekarang ini. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Demikian pula menjadi sebab kebenaran itu bisa diacuhkan oleh seseorang adalah al-adawah asy-syakhsiyah. Permusuhan pribadi sentimen pribadi. Dari awal dia sudah tidak suka dengan si fulan. Dari awal dia sudah tidak senang dengan syekh fulan, dengan imam fulan, dengan ustadz fulan, nggak suka dia. Maka ketika kebenaran dibawa oleh syekh tersebut, imam tersebut, ustadz tersebut, tidak akan mudah masuk ke dalam kolbunya. Karena sejak awal sudah ada sentimen pribadi tadi. Maka hati-hati kita harus menjauhkan ini semua. Jangan sampai kita termakan syubuhat terkait dengan permasalahan-permasalahan ini yang bisa menjadikan kita sentimen kepada Ustadz Fulan. Kita sentimen kepada Ustadz Allah. Kita sentimen kepada Syekh Fulan, Syekh Allah. Jangan, hati-hati. Kita harus benar-benar melihat secara wadih kita harus benar-benar melihat secara gamblang. Urusan-urusan pribadi jangan dicampur aduk dalam dunia dakwah. Dalam al-haq, dalam kebenaran, jangan. Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Seperti yang tadi kita bahas, tidak ada yang maksum, bahkan sekelas asyuhada, as-salihun, as-siddiqun, laisa bima'sumin kata Syekh al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Jadi bukan cara yang tepat apabila kita mendapati kesalahan-kesalahan yang ada pada teman-teman di sekitar kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, lantas kita menyimpannya, menjadikannya sebagai catatan. Kita simpan di kantong kita. Uyubukum fi jaibi. Kekurangan-kekurangan kalian, aib-aib kalian ada di kantong saya, hati-hati. Ini bukan sikap yang insaf dalam bermuamalah. Ketika ada kesalahan tersebut pada syekh fulan, pada imam fulan, pada teman kita mungkin, saudara kita, kerabat kita. Apa yang wajib kita sampaikan? Nasihati. Ketika nasihat tersebut diterima, alhamdulillah. Ketika tidak diterima pun alhamdulillah. Ad-dainal wajib. Kita telah menyampaikan hal-hal yang wajib. Maka hati-hati terkait dengan adawatun syakhsiyah, sentimen-sentimen pribadi ini. Jangan urusi perkataan atau syubuhat orang-orang yang menjelek-jelekkan orang-orang yang baik di sekitar kita, para guru, para masyayikh dan yang seterusnya. Jangan kita pedulikan. Mungkin bisa jadi itu sentimen pribadi yang dia miliki kemudian berusaha ditularkan ke tengah-tengah kita. Ikhwati Yang menjadi sebab pula ketika kebenaran itu diacuhkan oleh seseorang, tidak dipedulikan oleh seseorang adalah al-hizbiyah. Ketika dia sudah terpaku pada satu kelompok, pada satu keyakinan yang menganggap bahwa orang-orang yang akan mendatanginya dengan kebenaran-kebenaran yang hakiki adalah orang-orang yang tidak senang kepada kelompok tersebut. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dengan keberhasilan-keberhasilan mereka dan yang seterusnya. Maka ketika yang demikian ini ada pada seseorang akan sulit dia menerima kebenaran. Al-hizbiyah ketika ada pada seseorang akan sulit dia menerima kebenaran. Karena dia akan menyangka bahwa tidak ada yang benar kecuali apa yang disampaikan guru saya. Bahkan tidak ada yang salah sedikit pun dari apa yang disampaikan guru saya. Al-hizbiyah. Berbahaya. Karena akidah min aqaidi ahli sunnah kita sebagai salafiyin memiliki sebuah kaidah penting bahwasanya kebenaran itu bisa kita terima dari siapapun. Orang kafir sekalipun menyampaikan kebenaran, wajib untuk kita terima. Ini akidah min aqaidi ahli sunnah, apalagi seorang muslim. Yang ada pembahasannya di kalangan para ulama adalah tolabul hak, mencari kebenaran kemana-mana. Nah, ini masalah. Kalau kita mencari kebenaran kemana-mana, ini nggak sejalan dengan akidatul wala wal bara yang telah diajarkan oleh An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Al wala yang artinya loyalitas, al bara yang artinya berlepas diri ada pada akidah ahli sunnah, ada pada asal min usul ahli sunnah. Maka sekali lagi ikhwati fillah al-hizbiyah menjadi sebab seseorang menolak kebenaran yang akan datang kepada dirinya. Kemudian ikhwati fillah sebab yang terakhir yang bisa menjadi penghalang seseorang untuk menerima kebenaran adalah al-jahlu bil haq. Ketika pada hakikatnya dia tidak tahu apa yang disampaikan kepada dirinya itu sebenarnya kebenaran. Dia tidak tahu apa yang disampaikan kepada dirinya, apa yang dihadapkan kepada dirinya adalah nasihat yang ikhlas dari seorang insan daif. Dia tidak tahu itu semua. Dia jahil akan itu semua. Yang dia tahu, orang ini datang untuk menghakimi saya. Orang ini datang untuk sidang. Orang ini datang untuk menunjuk-nunjuk hidung saya. Dan dan yang seterusnya. Sehingga kebenaran yang disampaikan dengan lemah lembut. Empat mata, tidak ada yang melihat. Ditolak mentah-mentah. Dia jahil. Atas kebenaran yang disampaikan. Atas nasihat. Zahabiyah. Nasihat emas yang disampaikan saudaranya. Yang mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lakukan seperti ini. Jangan lakukan seperti itu. Mending kalau dia hanya sekedar jahil akan kebenaran tersebut. Ada dalam kondisi tertentu lebih parah. Ketika seseorang itu wal billah mendapatkan nasihat zahabiyah, nasihat emas dari teman sejawatnya, dari sahabat karibnya, malah apa? Malah dibantah. Malah dicaci maki. Malah dihardik. Malah diinjak-injak harga dirinya. Kamu, kenapa harus menasihati saya? Kamu saja memiliki kekurangan ini, ini, dan ini. Kamu saja memiliki kesalahan ini, ini, dan itu. La haula wala illa billah. Seakan-akan tidak ada unsur ta'aluf, ta'akhi, saling bersaudara. Semuanya dihakimi, semuanya dihabisi, semuanya dibeberkan kekurangan dan aib-aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita jahil akan kebenaran, jangan sampai kita itu menuduh orang lain membawa kesesatan. Jangan. Kalau seandainya kita berada di antara syubuhat, tidak mengetahui yang dibawa ini kebenaran atau kesalahan, lebih baik kita diam. Kita mendapatkan sebuah hadis yang dia nukilkan dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang itu mungkin menyinggung kita karena bisa akan merusak keseharian kita. Merusak rutinitas kita. Ya sudah kita diam. Kalau kita tidak ingin jahil di atas kebenaran. Kalau kita tidak ingin mengacuhkan kebenaran. Karena kita harus mempelajari dulu. Apa yang disampaikan hal ini, apa yang disampaikan dari nasihat-nasihat tersebut adalah sebuah kebaikan pada hakikatnya. Tapi karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, terlalu suudzonnya kita kepada si fulan, si alan yang memberikan nasihat kepada kita, akhirnya dibuang begitu saja, diacuhkan begitu saja, tidak dipedulikan al-haq yang didatangkan kepada kita wal billah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah inilah beberapa sebab yang bisa menjadikan seseorang itu jauh dari kebenaran. Bahkan kebenaran yang akan ada di hadapannya menjadi sebuah kesesatan yang nyata yang harus dia tolak wal billah. Maka hati-hatilah dari sifat-sifat tersebut yang bisa menjauhkan kita dari al-haq. Bahkan wal'iyadzubillah ketika kita sudah berada di atas al-haq. Tapi ternyata masih bersifat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala membalikkan hati kita, menjurumuskan perjalanan kita menjadi seorang yang menolak kebenaran dan hakikatnya kita telah menjadi orang-orang yang sombong sadar atau tidak sadar. Karena hakikat dari al-kibar kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah batarul hak meremeh uh, batarul hak yakni menolak kebenaran. Ketika kita menolak kebenaran tersebut, al-kibar ada pada diri kita dan al-haq sangat jauh dari al-kibar. Oleh karenanya ketika syaitan ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam jadi orang yang terlaknat atau terlak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran perintah dari Allah al-haq. Tidak akan mungkin perintah Allah itu mengandung al-batil. Perintah dari Allah dia tolak. Akhirnya al kibar itu menjadikan dia terusir. Ditambah lagi dengan ghamtun nas, ditambah lagi dengan sifat meremehkan manusia yang wal billah menambah kesengsaraan syaitan. Maka jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak para syaitan dan bala tentaranya yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mengistiqomahkan kita, menjadikan kita pula sebagai orang yang mudah dalam menerima kebenaran-kebenaran, nasihat demi nasihat, wasiat demi wasiat yang mana itu semua akan membantu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya sampai ke dalam surganya Allah Jalla wa ala. Amin. Allahumma amin. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.